mulai wong kudu mikir. Jadi Allah sama delok tentang tafsir sawi. Wa hadza min tanazulatil maut. Jadi kadang Allah selalu dadi ya. Untuk itu wah. Coba ha itu jadi makhluk be. makhluk be itu objek apa subjek? Objek. Jika kamu ngutangi Allah, jika kamu menolong Allah. Coba kita perang ditolong Allah, kita hidup pakai kerajaan Allah, pakai milik Allah. Tapi kalau Allah lama, ketika Allah nyumbang masjid, iki bantu aku, iki ngutangi Padahal kan nggak mungkin Allah punya utang. Wong wa mafiyadal alam kulim milkun lillah. Semua ini milik. Hmm. Iku mau Allah tak ngajari gue ben kadang buta wong. Tapi udah buta terus nggak nyelon. Wah gue lingilingan aku iku rano pun di. Iya. Ini penting kalau aturan. saya di zaman akhir waktu wong aliran ormas-ormas yang pasti dunia sawangan itu sempurna. Indonesia tohut, itu saiki berduit, itu itu fase kafe zaman akhir orang yang kena dinut kabeh salah. Ngono iku yo ana penggemar ya aliran. Padahal Rasulullah jelas ngendikane sahih Muslim, "Idza qala rajulu halakan nasu fa huwa ahlaku." Jika ada orang komentar bahwa zaman akhir atau zaman mana saja halakan nas semua orang manusia sudah rusak, bahwa ahlaku dia adalah orang yang paling Malah <laughs> nak ngomong rusak nyebut kita ya, eh, mencoba udah jadi musiko, orang kok hampir Aku ngakoni Mustafa itu khusyuk, kula ngakoni. Kula ya hormat, sering lho tuh. Tak tukang rokok Ya Allah jika buatan mendesak, ya buatan usaha Mustafa mungkin rokok. Tapi jika itu engkau anggap mendesak dan jadi kebutuhan neraka, ya monggo. Kali yang rokok itu tertarik. Aku nyekso wong beli biasa, tapi nyekso wong khusus. Rasanya dia. Ya iso wae, neraka yo kacau ten. Neraka iku saking kacone iku nek ditakoki pangeran. Ya manaku li jahannam halim talati wa taqulu hal min. Lan neraka iku masalah tadi. Tiap takoki pangeran harus dileboni wong jutaan ratusan juta. Takoki pangeran wis bek dong. Ini udah mirip mana? Ini pangeran Kita tapi neraka itu mana? Halim talati. Kabir riwayat itu pakai mana? Halim talati. Ini wedok. Dua wedok hal ini masih ditambahi ini Nah keluarga takut wis sebab menang Iya, jadi mau jadi suarga itu yuk ya raminat kamu sampai kue. Iya. Neraka ditakoi. Cara Mustafa bilang oke. Jadi masalah ngerokok itu sampai Allah suka sangi dukane Allah ning ceritanya hadis Fata do'ul jabbar kodamahu alam nar hatta taqula tapi rasa buat takwil, rasa buat mana? Jadi, tapi rapat hati sih Sampai awal akhirnya dukon, rokok itu diinjek. Durang durung, durang durung, baru diinjek pangeran. Ayo namun di durung mana? Pon pon. Pangeran itu rasa tenang, ron rokok aman mau namun dewa. Ya, Kurang ya. Nah, kue periode mbek ku sedurunge pangeran ngono, Gus. <laughs> Ijek melebu apa? bukan oleh bos <laughs> kemarin. Paham, jadi kalau suwon ya ini penting kalau Terus kalau ada riwayat malaikat Jibril Bani Muhammad itu unik, itu riwayat Horika. Riwayat apa? Horika aneh. Dan kalaupun itu kita benarkan cara riwayat itu dalam konteks tertentu, tentu itu sudah menjadi sunatan mutabaah bahwa kita boleh memanggil Allah ya Muhammad karena memang sesuai adab Nabi Allah saja semua di ayat kalau manggil Nabi itu nggak pernah pakai namanya. Yang manggil saat manggil ya Yuhan Nabi inna Arsal Naga Semuanya pakai apa? Pakai lakopnya, pakai nama lakop. Jadi orang orang ayat misalnya ya Muhammad bin inna Arsal Naga tapi ya Yuhan Nabi kita sendiri assalamualaikum nah, Yuhan Pun ini mungkin di rumah nama ya, kumkoil ya. Nanti kalau wacana kita dunia tentang Fado Ibu Ramadan. Ini kan meh Ramadan. Pasang apa mas? Aku tak kon anut kowe kabeh, kowe anut fatwamu. Jadi <laughs> pengumuman. Oh, Wah, <laughs> nak senang senang Mustafa gitu, dipaksa seneng gitu, pokoknya gitu. <laughs> Pulau gak sih dia rasa seneng tapi salah teh. Gak dilatih, sekarang apa kan begini gitu, apa? Kalau yakin nak kitab Gunjan ini karangan Syekh Abdul Qadir ini termasuk mengkuatkan ya tenggine beberapa kitab termasuk karangan Habib Zaid bin Semit ketika mengutip taklifan Syekh Abdul Qadir termasuk kitab Gunjan. Soal sing lihat-lihatnya kula boten gue jawab ini ya. Tapi ya, di antara yang saya tahu persis itu kitab Gunjan. E, eh, mungkin sebagian kula agak ya yakin dengan Fathur Rabbani beberapa. Ini ya unik sekali karena ini ada keterangan sing rodok nuntut panjenengan hukum hukum tentang ya pokoknya kan tenggene napa inna anjal fi laylatin wa ma adro kama laylatul qadr laylatul qadri khairum min alfi terus tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min terus salamun dia hatta matla'il fajr bahwa dalam layatul Qadar itu ada salam ada nopo salam. Lah lalu salam itu bentuknya kayak apa? Ini kalau wajah. Saya satu tahun yang lalu pas Ramadan itu ketemu seorang ya ketemu orang lagi ya pokoknya tak saya perhatikan orang kiranya orangnya intelektual intelektual terus ikut aliran semacam macam tanya saya pak pak anda ini kan termasuk dihormati di kalangan NU di kalangan pesantren coba saya tanya Kenapa sih kita masih nyari Rasul Qadar? Rasul Qadar itu kan zaman Nabi ketika nuzulul Quran. Sekarang kan nggak ada Nabi. Masa masih ada Lailatul Qadar? Iya gitu. Apa aneh? Ya tak jawab. Gak ada bagi kamu rasa boleh ya. Gitu. Anda ngomong semua Untuk Anda sudah ada. Maka Anda tidak perlu ngomong. Lailatul Qadar ya rata tertarik itu. kowe, rata ora tertarik dadi kowe rasa kangelan. Lah, mau bulan tuh mau canggih repot. Mana diterangno malah bantah-bantah. Aku nggak sana ada TV nali. Wong ada ulama di sana ketemu wong bulat itu dibulat. Mulai bisa ya orang ulama ketemu bulat misalnya Pak Yai katanya setan itu dari neraka. Lalu katanya dibakar di neraka kan nggak masalah. Api ketemu api kan nggak nggak apa nggak masalah. Kiai ini mantel mek lemah itu turap ya. Mek segegam lemah di Sawuron yang lain Baru pedes ter. Kue mau lemah, kena lemah kok pedes. Tapi saya tidak sekator. Jadi kayak di sini loh aslinya udah kacau. Entah. Kue mau apa? Kayak lemah, pakai lemah, sahur. Lorong, dia sakit. Ayo, iya, gue cari kalau lemah, kena lemah. Untuk dia ini kena sahur, kena rugen, dikai longsor. Malah wong kudu pinter debat ya, kadang penting debat ya. Mergo sebagian ilmu sing kita riwayat napa nabi iku kecanggihan apa ber berdebat. Kadang-kadang bolak-balik salah khusuk, rata Nopo tau ora iso apa? Debat. Boten diarep-arep, tak kok iki Poso kapan daerah pengumuman? Ngalim daerah pengumuman. Ngaget dewi. Iku rawat dengan nopo. Orang Kalau di konco aja butuh kayak gede. Nak mulang harus speaker kayak gitu. Sengaji mau lo. Tapi sengaji lu lo harus speaker. Ben aku aduh ngerti. Nah aku itu terkenal. Paling gak terkenal ini terkenal suaranya. Itu nggak gue. Sebaiknya. Yo nanti sing ngene iki. Wong akeh lho. Fir'aun itu ngaku pengera. Fir'aun itu ngaku nopo. Terus Fir'aun ini aku iku pengera. Dari Nabi Musa ora pangeran ora kowe. Eh. Lalu sapa ta? Rabbul Masrib wal Maghrib. Sing mengerani wetan. Jare Fir'aun gampang, dia jawab? Aku itu mau kamu aku ngetan mulu hmm. Nyatanya ma'arif tulakum min ilahi. Oh, iya. Sarokku aku melaku ngalor ngidul ngetang mulu itu. Sing darani pangeran aku, berarti pangeran ya Nabi Musa itu nganggo jurus kedua tapi rapati manti. Yang mengerani bumi Milan langit. ini sah, nah soal pengerani bumi jelas keliru Abu wong mengerani aku. Soal langit ngundang Haman, ya Hamanu binili sorkal lah ali abluhun asbab asbab bersama samawati atolia ila ilahi Jawa ya sama soal pangeran langit tak santai nih saya. Aku tak bangunan yang paling dulu. gua aku tak munggah, jajal yang langit mau pangeran. <laughs> Tahu ora gak aja sampai dari ya. itu. Tapi ternyata yang bisa mengalahkan Fir'aun itu perdebatan. Yaitu ketika Nabi Musa mensifati Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal. Itu di depan umum loh, ada penggawa-penggawa kerajaan Fir'aun. Ya sudah gitu. Kan tadi ada dua sifat Tuhan satu Tuhannya timur dan barat, dua Tuhannya bumi dan langit. Itu Fir'aun masih bisa berkelit. Tapi ketika yang mengerani buyut-buyut itu hadirin saat itu habis separuh itu langsung iman. Karena terjadi satu logika pasti, nak Fir'aun pangeran, ini duit buyut, pas buyut itu pangerannya sopo. Pangeran kok datang terlambat. Makanya dengan sifat yang menuhani buyut-buyut kamu dulu. Lalu zaman buyute pangerane sapa iki? Wong pangerane terlambat hadir. Akhirnya Firaun marah. Dan saat itu juga banyak munggah Firaun sing iman. Yang diceritakan wa qala rajulun mu'minum bin ali Fir'aun yang kumun apa? Iman. Itu karena setelah perdebatan terbukti sekali kalau Fir'aun itu tidak Tuhan. Karena Tuhan hakikat adalah yang menuhani buyut-buyutnya.